Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma Rabbana taqabbal minna Salatana wa siyamana Wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana Ya Allah Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim La yasukul khaira ilallah Bismillahirrahmanirrahim La yasrifu su'a ilallah Bismillahirrahmanirrahim min ni'matin fa min Allah la quwwata illa billah amma ba'd ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya wal mursalin wa khususan ila ruhi almarhum Popo Abdus Syukur bin Fulan almarhum Popo Pasuti bin Fulan almarhumah Ibu Urip binti Fulan mugi-mugi tansah dipun paringi padang jembar kuburipun dipun kampilakan hisabipun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 J. Saking keluarga besar GP Ansor, PAC Kecamatan Mertoyudan, ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah muliakan. Wabil Akos kos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU ugi pemuda Karang Taruna wonten ing dan Danurejo ingkang kawula banggaken. Wabila kos dumateng jamaah Qosidah ingkang tansah kula hormati. Wabil Akos dumateng Qoriah kita panjenenganipun Ibu Haja Wafiq Azizah mantan ing lepet dereng kondur kaneng ngantosi mumpuni cekapan matur sembah sun sangat setia dengan kembaran saya wabil akhos dematan sedoyo porota tamu undangan muslimin muslimat Haldirin haldirot Sedoyo Onggi wonten sing kantun lapelnya belum diberikan terima kasih matur sembah suwun saking rekan-rekan remaja-remaji masjid musolawatan ing dan Nurejo.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 Niki Pak pengatur sound system kadose tesira dibingung untuk menyesuaikan suara saya. Mohon izin Pak pengatur sound system pun ini Pak pengatur sound system. Teng niki nggih niki khusus kangge mic kolong tapi jangan mic Tyson. Mic kula sing cepeng niki nggak usah pakai echo, nggak usah pakai efek.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 Ngaten nggih Bu nggih. Kudu hibur rumiyin karena ngajine sampai jam pinten nih, Sampai jam pinten? Jam 2. Jam 2 subuh. Masya Allah. saya tak teliki jam di sini Kula minggah makin niki jam 09.00 langkung seperempat. mandape kok jam 2 subuh.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 Muslimat Angge ketua PAC Muslimat Kecamatan Mertoyudan Sumonggo Sumonggo Rawuh Niki karena ngajine kantes sidangu nggih Bu nggih sampai jam berapa tadi? Sampai jam 2 subuh. Ibu ekuat. Sampai jam luruh subuh kuat. Bapak e sanggup. Bapak e sanggup ibu kuat aku ramelu melu-melu.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 Dados kita niki urip teng dunya. Sakjane sing teng alam kubur pun pirsa kelakuan putra-putrine. Mula ana satu riwayat bien, seorang alim niku satu ketika sawek tenggene perjalanan lewati salah galing makom ternyata teng kuburan niku kok ana suara rengeng-rengeng nangis. Nek jaman seniki njal lewat kuburan kok ono suara rengeng-rengeng nangis, wis dipastikan melayu saporeh porete jenengan. gitu Bu? Kyai Alim niku gak wedi, gak ajri. Lah ternyata Kyai Alim niki lewat tenggene kuburan ada sarut suara tangisan. Bukannya melayu, bukannya lari, malah digoleti kuwi kuburan ngendi sing lagi nangis.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 Nah, pripun nih lagunya. Na na na na na na na. Iya. Permainan sekali orang kuda naik orang. Ih ke kepriwe? Kula lagi, kula kan jenengan vokalis yang ngerti kan. Orang naik kuda, kuda naik orang. Eh, orang naik orang sampai yang sing matur dudu aku. Kudu aku sing ngomong ki sing sebelah pojok niku. Lah kesurupan itu kuda kesurupan kesurupan. Lumping kuda lumping kuda lumping. kesurupan ayo ke masuk ke kono kuwi angel banget arep ngetuk nang kono udah numpak orang Lah, kang cetha niku, kudane iki kesurupan setan.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 Bareng ditemui niku ibu, jare niku ada bisikan setan supaya membuang anaknya tenggene tong sampah. Niki nggih, sak sak dosa-dosane setan. Ki ora nono kabar setan membuang bayinya sendiri itu nggak ada. Lah kok menungso? <laughs> Sampai tega membuang bayinya sendiri.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 Ora salah apa-apa ke neng menungso. Allah Karim. Sampai kulok panjenan sedoyo anak nakal kok ke setan. Nakal panjenane setan. Lu setan orang melung orang melung ngrewangi gawe kok. Setane disalahke niku kenging nopo, ben ketika nun sewu niki rada vulgar tapi yo penting ketika sampai maaf suami badik mendekati istrinya niku kudu ndongaring dungane bismillahirrahmanirrahim Lho sinoso durung payu rabi apal dhisik kan ra aku, Bu.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 Ya Alhamdulillah doa ketika mendekati istrinya <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Allahumma syaitona syaitana wa syaitona syaitana tanah. aku doane kalau merem ben kepancing <laughs> niku doa pertama tujuannya supaya waktu lagi gacrok Orang digoda setan saya Sekara bakalan doyan dedemi diri pelampira mantri nyeplot teraklet gerandong rat condong panas pati ilu-ilu rapot dan semingkir kape Rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas pengantin yang jaluk diambung.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 Sak sampene pun mandi, terus wudu, kesane badane bersitur suci. Memang adus karo wudu bersih aduse tapi lebih suci eh Mula nembe adus ya njur terus wudu supaya badannya bersih, suci tur steril. Habis wudu terus sholat sunnah dua rakaat pin nanti kuda setan. Lu niki resep kok jenengan kok protes. Wudu terus sholat Sholat sunnah dua rakaat. Namun Habis sholat sunnah dua rakaat Terus tadarus Quran sejus utawi rong jus Mau pun kata-kata Lho ya kok kesuwen. Lho jarene ben mboten digudha setan. Niki ana aturane kok kesuwen. Penganten lawas, penganten bodol, bodolan penganten kok do rasa bareng jenengan. niki adab supaya gak digoda setan. Setan rawane nyedak karo wong sing wis ndonga apalagi pake adab mandi, wudu, salat sunah, tadarus Quran. Nek wis tadarus Quran jur pake wewangian. Habis pake wewangian terus maca zikir ping 250. Mula dicicil kawiti sok ngono kuwi. Nek wis zikir ping 250 aja lali selawate 250. Nek zikir karo sholawat entuk 500 akhirnya rasido. Kebablasan isuk tekan subuh. Tapi uh niku say niku sepindah ben di kudo setan.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 Pantesan nih malam ahad. serang diwelas welas asih karo masyarakat. Soalnya bahaya nek uang kok seneng nyolong apalagi kok anak yang tidak didasari agama. Wis ora didasari agama gawene malam ahad cul-culan ora delino karo wong tua, bareng dadi pejabat ki nyolongan.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 Tak taleti kuburane sebelah pundi? <laughs> Soale nek ngecungi kuburan kan terus kok nglamut jempol. Nggih ta? Nggih ta? Biyen ngeten niku, Pak. Nek ngecungi kuburan ternyata langsung keng lamut jempol. Mulai bener ibu Eh. Boten ngecungi kuburan pun di kuburane.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 Lihat jari jempol niki nggih pranti nunjukaken barang saya contoh. Ya Allah, Pak Dan Ramil putane jenengan pancen ngeten. Pinter. Nah niki jempol nggih nunjukaken barang saya. Dalamnya Pak Sekjen sebelah pundi? Oh sebelah mriku, monggo. Lajeng Polsek Mertoyudan sebelah pundi Pak polsek mriku lurus mawon ngidel.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 Mangke lurus ngidel, dugi pertigaan meledes grekel. Panci niku teng pertigaan kuwi ana gapura Ana teng satu daerah gapura niku disebut grogol. Lah bocah ibu ceng ya bener, dugi pertigaan meledes grekel. Kula ken mlodos grogol maksude Bu ya Allah, ana basa ki ngidel.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 Semoga kotak infake muter dimulai dulu dari saya, nanti sodakonya muter keliling, jurmake sesarangan kita masuk solawat, kersane nambahin berkah sodako panjenengan. Nggih, dimulai dari saya. Nggih mboten apa napa Mbak. Niki asistene kula, sinau asistene kula tapi kan duite duite aku.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 Kabeh-kabeh wong mertakona nyuwun ijazah, nyun wasilah, mesti niku diijabah kalian Gusti Allah. Satu ketika ben sombong, sombong, ini kita ditegur kali Gusti Allah. e tindak umroh, ternyata saderenge dugi tenggene e, eh, Ka'bah meniko tumbas kurma. mereka nyebutnya kurma, anu kurma kan kurma.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 Ternyata usut punya usut, dheweke niku nampi satu mimpi saking ngarsane Gusti Allah jebule bisane doane tertolak alias boten langsung nembus langit itu ternyata koro-koro kurma seblindi dereng mlebet timbangan tapi wis tadung didahar koro-koro kurma seblindi dering dereng masuk hitungan timbangan niku Bu marak marakno doane ku tertolak sampai-sampai tertahan boten sakit nembus tengar sani Gusti Allah hanya gara-gara kurma sak blindi sing akhire piyambake tobat jeng lakoni tobat dia dhek ngibadahi luar biasa akhire piyambake langsung nuju tenggene bakule kurma tenggene lokasi persis ternyata bakule beda is ora kaya mbiyen meleh jebule sing sadean kuwi putrane bapak empun set akhirnya Akhire piyambake crita oponane kali putrane sing akhirnya putrane ngendikan kulo tak makili kali E kulo Pak insya Allah insyaallah E kulo kanan jenengan pun jujur sing tengah alam kubur nggih mugi-mugi ikhlas lan kulo sebagai E makili insya Allah nggih ikhlas wong namung sak blindi ning jujure panjenengan niku sing marake kulo lan sak keluar ginjur ikhlas. Mung gara-gara kurma seblindi dereng masuk timbangan marake doa tidak ter e, tidak terterima terterima <laughs> alias tertolak buat ngantos dugi ngarsane Gusti Allah niku piyai alim padahal lopo melek kok kula jenengan sing tesi yang masih amatiran ya pancen kita nggak tahu namanya doa dijabat dan tidaknya tapi namanya berdoa saja ada adabnya Pertama, dalam keadaan suci. Yang kedua, diusahakan di tempat sing sae. Yang ketiga, diusahakan madep teng kiblat. Sampai dungo mawon ki ana adabe. Maka bersyukurlah kita tenggene Islam. Apa mulai derek nahdlatul ulama? Salena parep dungo mawon harus pakai wasilah dulu hadiah kali kanjeng Nabi, hadiah Fatihah kali poro wali, hadiah Fatihah kali poro salafus soleh, hadiah Fatihah Rumin kali Syekh Abdul Qadir Al Jailani.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 Satu meternya dua ratus ribu rupiah dan disunakan kali masyarakat dan mereka mm, e, mau saya dulu yang memulai sehingga sekaligus kalau temeriku bayar pinten meter ulang 10 meter ya 10 meter akhirnya kalau niku urun 10 meter lah 10 meter niku paring akan langsung sehingga akhirnya nurut-nurut kabeh-kabeh nyuwun seperti itu.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 Ini grup kosidah dari mana? Oh, dari tadi. <laughs> malah dari kemarin sudah di booking di sini. Oh ya, jadi ini kosida dari Meriki. Oh, dari Meriki. Kalau paham kalian jenengan, Pak. Ampun kepanggi ping pinten nih gengge. Oh, ping kopang kaping alhamdulillah ya Allah. Ping kopang kaping. <laughs> apa ini namanya kosida apa Beraja nada karena saking berajan. nada alhamdulillah api api api api api. Masya Allah vokalis saya ayu banget Bu ini ngene aku kalah saing Bu. Mula kula sawer rumiyin ben boten kalah saing. Sawer dulu, sawer dulu. Je sami-sami ya Allah. Kenapa disawer Bu salek grup Fokosida niki modale yo ya kathah. Bajune niki ya Allah Bu. Lambine burkat niki yo ya larang. Setiap mangkat iki kudu nganggo make up. Idepe niku sebelah kanan ratus.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 Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul, Bu. Mung kathah banget sing disodakoi kawit mau tapi yo ya tak niati kanggo ngibadah sesarengan. Tapi persiapan mawon mangke aja kesesosan niki, aja kesesosan niki. Niki nembe noto, nata Nggih ngapunten ge Pak Yai, Pak Ustadz nuwun sewu.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 Muslimat Angge ketua PAC Muslimat Kecamatan Mertoyudan Sumonggo Sumonggo Rawuh Niki karena ini kan dangu tanggung Bu nggih sampai jam berapa tadi? Sampai jam 2 subuh. Ibu ekuat. Sampai jam luruh subuh kuat. Bapak e sanggup. Bapak e sanggup, ibu kuat, aku ra melu-melu.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 Dados kita niki urip teng cak jane sing teng alam kubur pun pirsa kelakuan putra-putrine. Mula ana satu riwayat biyen seorang alim niku satu ketika sawek tenggene perjalanan lewati salah galing makom ternyata teng kuburan niku kok ono suara rengeng-rengeng nangis Nek zaman senikin jalan lewat kuburan kok ono suara rengeng-rengeng nangis, wis dipastikan melayu sak jenengan.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 Nah, pun niku lagunya Na na na na na na. Iya. Permainan sekali orang kuda naik orang. Eh lo kepriwe? Kula lagi, kula kan jenengan vokalis yang ngerti kan. Orang naik kuda, kuda naik orang. Eh, orang naik orang sampai yang sing matur dudu aku. Kudu aku sing ngomong ki sing sebelah pojok niku. Lah kesurupan itu kuda kesurupan kesurupan. Lumping kuda lumping kuda lumping. kesurupan ayo ke masuk kono kuwi angel banget arep ngetuk nang kono udah numpak orang Lha kang cetha niku kudane iki kesurupan setan.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 Ya, Alhamdulillah doa ketika mendekati istrinya <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitana Wajanibi jannibi syaitana marozak tanah aku doanya kalau merem biar kepancing <laughs> niku doa pertama tujuannya supaya waktu lagi gacrok Orang digodoh setan saya baklan doyan dari tanah diri pelampiran mantri mampir nyeplot teraklet grandong rat condong panas pati ilu-ilu rapor dan belu semingkir kape Rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas yang jaluk diambung.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 Sak sampene pun mandi, terus wudu, kesane badane tur suci. Memang adus karo wudu bersih aduse, tapi lebih suci eh. Mula nembe adus ya terus wudu supaya badane bersih suci tur steril. Habis wudhu terus sholat sunnah dua rakaat pin buatan kuda setan. Lu niki resep kok jenengan kok protes. Wudhu terus sholat sholat sunnah dua rakaat mawon. Habis sholat sunnah dua rakaat terus tadarus Quran sejus utawi rong jus menapung kata-kata. lu ya kok kesuwen lo jarene ben mboten digudha setan niki ono aturane kok kesuwen pengantin lawas pengantin bodol bodolan pengantin kok dora sabaran jenengan niki adab supaya gak digudha setan. Setan rawan nyedak karo wong sing wis ndonga apalagi pake adab mandi, wudu, salat sunah, tadarus Quran. Nek wis tadarus Quran jur pake wewangian. Habis pake wewangian terus maca zikir ping 250. Mula dicicil kawiti sok ngono kuwi. Nek wis zikir ping 250 aja lali selawate ya 250.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 Pantesan ini malam ah serang diwelas asik asih masyarakat. soalnya bahaya naik uang kok seneng nyolong apalagi kok anak yang tidak didasari agama. Wis ora didasari agama gawene malam ahad cul-culan ora delino karo wong tua, bareng dadi pejabat ki nyolongan.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 Malam Senin saya nek gawe gawene malam Senin terlahirlah anak meniko anak yang hafalane kuat. Nek gawe gawene malam seloso anaknya niku pinter-pinter. Nek gawe gawene malam Rebo cerdas-cerdas. Koyo kayane aku mien digawe pas malam Rebo. Ya cacal mengkotakan rumah tak takon karo kuaropaku.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 mereka kalau pirsa Bu, nek ngacungi kuburan ki dengan hati hati oke mula emang mangke niki ana sing ora gelem astane ngacung. Tak taleti kuburane sebelah pundi? Soale nek ngacungi kuburan kan terus kok nglamut jempol. Nggih to? Nggih to? Biyen ngeten niku, Pak. Nek ngecungi kuburan ternyata langsung ke lamut jempol. mulai bener eh. Boten ngecungi kuburan pun di nek. Soalnya durung wicik belum cuci tangan, kuatir, terus wegah ngelambut jempol. Sajane ngene, maksudnya wong Bien, Jempol niki kan adalah jari ingkang khusus menunjukkan barang saya.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 Saking meriki nge, jalan lurus ngidel mawon. Mangke menangin pun ngidel lewat bulak sabin sing sawah, sawae. Mangke terus lurus ngidel, Dugi pertiken jenengan kantum ledes kregel Sepriki kula kemutan. Lah jane yuk tepat niku alamate, cuma kula niku bingung.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 Oh saking mertoyudan. Terima kasih matur sembah sono. <laughs> Kepanggil rencang temuriki sederek. Terima kasih, Pak. Niki lanjut nggih. Onten salafus sore ali ibadah setiap dungo niku doanya paling dekat dengan Tuhan alias doa niku selalu diijabah. KPKP wong mertakona nyuwun ijazah, nyun wasilah, mesti niku diijabah kalian Gusti Allah. Satu ketika ben boten sombong, piyambak ini kita ditegur kali Gusti Allah. Piyambake tindak umroh, ternyata sak derenge bukit tenggene e, eh, Ka'bah menika tumbas kurma. Mriki nyebute kurma, anu kurma kan kurma. Nggih to? Mboten kurma. Kurma. Ya nek cara Cilacap kurma.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 Ternyata usut punya usut, dheweke niku nampi satu mimpi saking ngarsane Gusti Allah jebule bisane doane tertolak alias boten langsung nembus langit itu ternyata gara-gara kurma seblindi dereng mlebet timbangan tapi wis tadung didahar gara-gara kurma sak blindi dereng masuk hitungan timbangan niku Bu akhirnya marak nodoan niku tertolak sampai-sampai tertahan boten sakit nembus tengar sani Gusti Allah hanya gara-gara kurma sak blindi sing akhire piyambake tobat jeng lakoni tobat padahal dhek ngibadahi luar biasa akhire piyambake langsung nuju tenggene bakule kurma tenggene lokasi persis ternyata bakule beda is ora kaya mbiyen meleh jebule sing sadean kuwi putrane bapak empun set akhirnya Akhire E cerita ne kali putrane sing akhirnya putrane ngendikan kulo tak makili kali e kulo Fa insyaallah E kulo kanan jenengan pun jujur sing tengah alam kubur muki muki mugi ikhlas lan kulo sebagai li makili Allah dalam nggih ikhlas wong namung sak blindi ning jujure panjenengan niku sing marake kula lan sak keluar njur ikhlas muga gara-gara seblindi dereng masuk timbangan marake doa tidak ter uh, tidak terterima terterima <laughs> alias tertolak buat ngantos dugi ngarsane Gusti Allah. Niku yang alim padahal. Lopo melek kok kula jenengan sing tesi yang masih amatiran. Ya pancen kita nggak tahu namanya doa dijabat dan tidaknya. Tapi namanya berdoa saja ada adabnya. Pertama, dalam keadaan suci. Yang kedua, diusahakan di tempat sing sae.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 Satu meternya dua ratus ribu rupiah dan disunahkan kali masyarakat dan mereka e, mau saya dulu yang memulai sehingga sekaligus kloteng meriku bayar pinten meter ulang 10 meter ya 10 meter akhirnya kalau niku urun 10 meter Nah 10 meter niku paring akan langsung sehingga akhirnya nurut-nurut KBKB kabeh nyuwun seperti itu. Nu yang batin amplop nyontek durung tekan omah. Gara-gara nih bisa nih viral rame, Jangan-jangan nih kalau mboten pernah yang namanya sodako niku diketok ketok Tapi gara-gara ada YouTuber, Bu sehingga akhirnya podo niru podo nyontoh yo ya, nang kono sedekah masa nang kene ora ya di, didelok disit gue alat ngamplop piro <laughs> kan akhirnya jadi hitung-hitungan seperti itu Pak khawatirnya ngateng lo kok pengajian jadi hitung-hitungan sehingga akhirnya kalau matur yo ya, kula buat kenapa napa wonten youtuber mung ya modelnya ngeten teng tengah-tengah contohnya wis nutup-nutupi jenengan buatan sakit periksa nih kulo diundang orang yang panitia. izin ora karo panitia barangan. Isuk ngetuk no sore nderek ngetuk no dino dino dulurku ya udu. Saya nggak minta pajak saya itu mboten. Cuma terkadang yang akhirnya satu kejadian di tempat ini viral ke mereka-mereka. Contoh, duet kulo kali si A, si B, si C umpamanya. Jadi viral rame kan gara-gara youtuber. Youtuber seneng banget nih. Soalnya napa sing nonton itu sampai jutaan bu sing nonton. Nah, padahal kami di balik itu ada satu hal yang dimusawarkan saya ndak mau diduet-duetkan. Lu sok ceramah duet, koyo si nembang duet rapopo.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 Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha'a wa lihaqqi ada'a. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna fafir lana warhamna wa anta khair Allahumma kama farahtana fi dunya fafarihna fil akhirah Allahumma kama farahtana fafarihna fil Allahumma kama farahtana fafarihna fil Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah